Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala sebagaimana rutinitas kita seperti biasanya setoran hadis terlebih dahulu karena sekarang kita berada pada hadis yang keempat dari hadis-hadis Arba'in an Hadis yang keempat ini tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek, mudah dihafal, tidak sulit. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu, tafadhal. أهل النار وإن أهل النار فكما يكون فيعمل أهل الجنة نعم أحسنت بارك الله فيكم حفظكم الله تفضل بسم الله الرحمن الرحيم ثم يرسل إليه الملك فيفقه فيه الروح بكتف رزق فيؤمر فيؤمر فيؤمر بأربع كلمات بكتف رزقه وأجله وأمله وشقي أو سعيد وشقي أو سعيد شقي أو سعيد فوالله الذي لا إله فوالله فوالذي Tayyib, fadal. Wallahi la ilaha ghairuh, inna hadakum la ya'malu bi'amali amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' ila zira' ila zira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi'amali amali ahli an-nar Apa? Inna hadakum wa inna wa inna hadakum la ya'malu bi'amali amali ahli nar ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب أيوة فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه مسلم رواه Nah barakallahu fikum Maksudnya dengan riwayat ini Kalau yang, yang lafadznya kita baca ini Rawal Bukhari Tapi kalau riwayat yang digabungkan memang beda lafaz sedikit itu muttafaqun alaih hadis ini. Ayo fadhal. نعم بارك الله فيكم تفضل انت حفظت حفظت تفضل عندك ايوه هو البخاري أو نعم هو البخاري مسلم فضل عندك يا أخونا علي نفل belum? لا بأس خير إن شاء الله أنتم فإن أحدكم يأمل بأمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. نعم بارك الله فيكم. تفضل. تفضل belum? Insyaallah bisa ya. Insyaallah selesaikan besok sekalian ya. Insyaallah besok ya. Insyaallah ya. Hah? Atau sekarang separuh dulu? Separuh dulu. Ya, fadal. Enam barakallahu fikum. Jadi sudah lolos ya insyaallah besok diulang lagi. Enam barakallahu fikum labas. Antum bismillah. نعم فضل ايوه عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق ان يجمع خلقه في يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ به الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشكير أو صحيح قوم فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بأمر أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيأمر بأمر أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بأمر أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيأمر بأمر أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. آه، نعم بارك الله فيك تفضل. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون نطفة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وأمله وشقي أو سعيد والله الذي لا إله إلا غيره إن أحدكم لا يعمل بأمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة Fayak malu bi amali ahli nar Faidukula Wa inna ahadakum layak malu bi amali ahli, ahli nar Hatta mayakumu bainahu wa bainaha illa birok Faisbiku alaihi kitab Fayak ya malu bi amali ahli jannah Faidukula Naam barakallahu fikum Fadal Dah belum? Sudah, fadal. والشقي إن أحدكم Ahsanta kalau fikum. Faddal. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman bin Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Anhu. Qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sadiqul masduq inna hadakum inna hadakum ijma'u qalbu fi badani ummi. Allah musta'an. Dapat belum? Udah ulangi lagi. qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadirul inna adakum ijma'u khalqu fi badani ummi thumma thumma ya- arba'ina arba'ina yauman nutfatan arba'ina yauman nutfatan thumma thumma laqatan min kadalik thumma yakunu mudghatan min kadalik thumma yasallu alaihi malak wa arba'i kalimatin bi tadbiri rizqi wa ajali wa wa amalihi wasyaqiyun wasyaqiyun aw sa'idun aw sa'idun Allahu alladzi la ilaha ghairuhu illa dira'un ya, ya Allah musta'an terutama ya terutama ya la ba'as khair insyaallah jadi masih banyak yang kurang ya Talha ya insyaallah besok diulangi ya besok diulangi besok diulangi antum sudah siap belum belum juga antum besok juga ya jadi antum eh, akhtalha sama Iqbal besok ya eh, diulangi masih banyak yang kurang Bi santai aja, baca santai enggak usah merem-merem. Paham ya? Enggak usah merem-merem, baca santai aja, tenang, dah insyaallah باذنillah. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala, kita lanjutkan barakallahu fikum. Kata beliau di sini Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Wa qad khalaqakum atwara." Dan sungguh Allah Ta'ala telah menciptakan kalian dalam keadaan bertahap. Jadi Allah Ta'ala menciptakan kita dalam keadaan bertahap. Sedikit demi sedikit. Hadil atfaru allati ta'ti al janin fi batni ummih. Inilah tatawur atau atwar. Yaitu tahapan-tahapan. Proses yang datang. Nah barakallahu fikum pada janin di perut ibunya. Pertama perhatikan tawur nutfah. Itu proses tahapan pertama tahapan nutfah itu air mani. Yang kedua taurul alaqah. Yaitu tahapan yang kedua adalah apa? Adalah tahapan darah. Enam, eh, sekumpal darah. Kemudian tahapan yang ketiga taurul mudghah, yaitu tahapan yang berupa apa? potongan daging. Nah, setelah itu apa? Tahapan yang keempat taurul idham wal lahm. Tahapan yang berikutnya adalah tahapan idham, tulang dan daging. Paham ya? Setelah itu enam tulang dan daging. Summa yakunu insanan, setelah itu barulah menjadi manusia. Hadza khalqul insan. Inilah ciptaan manusia. Inilah penciptaan manusia. Wa hadza min ajaibi qudratillah azza wa jal. Ini merupakan keajaiban kemampuan Allah Subhanahu wa taala bayangkan. Nah, diproses dulu ya sebelum menciptakan awal mulanya air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi sepotong daging. Setelah itu barulah ciptakan tulang belulang, setelah itu barulah dikasih pakaian itu daging, setelah itu barulah terwujud manusia. Masya Allah. Prosesnya di dalam nah barakallahu fikum e, perut ibu tersebut untuk menjadi nah barakallahu fikum manusia atau menjadi tingkatan yang sudah sepotong daging ini berapa bulan? Empat bulan. Berapa hari? 120 hari. nah barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Qala ta'ala wa ta'ala berfirman, "Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin salas." Dialah zat yang telah menciptakan kalian di perut-perut ibu kalian. Nam khalqan min ba'di khalqin, maksudnya ciptaan demi ciptaan. Ya, proses gitu ya. Tatawur yaitu tahapan bertahap. Nam fi dhulumatin salas pada tiga kegelapan. Jadi kita berada di perut ibu kita semula tiga kegelapan di dalamnya itu. Apa itu? Kita lihat Zulumatin salas, tiga kegelapan itu apa? perhatian baik ini ya. Zulmatil batn, kegelapan perut. Di dalam perut gelap enggak kira-kira? Berat. Nah, barakallahu fikum. Wa zulmatir rahim, kemudian kegelapan rahim. Di dalam rahim juga gelap. Kemudian wa zulmatil masyimah. Kemudian kegelapan masyimah. Masyimah itu pelasenta atau ari-ari. Paham ya? Biasanya kalau orang melahirkan itu kan nam barakallahu fikum ada ari-arinya Paham ya? Jadi enam kegelapan yang disebutkan tiga kegelapan sini pertama adalah zulmatul batn, yaitu kegelapan perut. Yang kedua, zulmatul rahim, kegelapan rahim. Yang ketiga, kegelapan ari-ari atau plasenta tadi. Nah, barakallahu fikum. Paham belum tiga kegelapan tersebut? Apa lagi? Pertama perut, kedua rahim, ketiga nah plasenta atau ari-ari. Istilahnya insyaallah ma'ruf ari-ari ya. Nah barakallahu fiikum seperti itu. Al-janin fi hadhihi salas. Janin berada pada tiga kegelapan ini. Berada pada tiga kegelapan ini. Mafhum insyaallah ini ya. Ayo eh, na'am. Qala wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian setelah genap 120 hari, 4 bulan barakallahu fiikum diperintahkanlah malaikat untuk meniupkan roh dan juga diperintahkan untuk mencatat empat perkara. Perhatikan baik-baik empat perkara ini. Summa ba'da nafkhir ruh, Kemudian setelah ditiupkan roh padanya, yu'marul malaku bikatsbi arba'i kalimatin. Malaikat diperintahkan untuk mencatat empat perkara. Eh, malaikat diperintahkan untuk mencatat empat perkara. Apa itu? Yaktubu kitabatan khasatan bihadal janin. Maksudnya adalah apa? Menulis catatan yang khusus untuk janin ini. Wa hunaka kitabatun 'amatun. Perhatikan, di sana ada catatan yang umum, berarti ada dua catatan. Globalnya dua catatannya, catatan yang khusus yang dibawa oleh malaikat, catatan yang umum yang ada dalam Lauhul mahfud, itu pun apa catatan yang khusus tidak terlepas dari apa? Lauhul mahfud. Yang sudah tercatat dalam Lauhul mahfud. Kita lihat. Wa hunaka kitabatun 'amatun jamil khalqi. Dan di sana ada catatan yang umum untuk seluruh makhluk. Karena semua makhluk kita atau kita semua ini barakallahu fikum, semua makhluk Allah taala mulai dari azal, rezekinya, meninggalnya semuanya tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Paham ya? Sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 50 ribu tahun. Masya Allah dengan jarak 50 ribu tahun bayangkan itu. Sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi, tercatat semuanya. Rezeki pun tercatat. Antum sekarang misalkan asik-asik belajar, tenang, kelihatannya enggak mikir pekerjaan misalnya suatu ketika antum dapat pekerjaan Paham ya? Suatu ketika antum dapat rezeki. Paham itu ya? Karena rezeki sudah diatur semuanya. Sudah diatur, nah barakallahu fikum dan sudah dicatat. Si fulan ini nanti hidupnya akan menjadi seperti seperti tercatat semuanya. Tercatat semuanya ya. Si fulan gajinya setiap harinya sekian, tercatat semuanya. Enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir, enggak usah nah bingung. Eh? Insyaallah apa? Yakin bahwasanya tercatat rezeki kita semuanya di Lauhul Mahfuz. Barakallahu fikum. Insyaallah ya, ahli. Yakin insyaallah? Yakin? Eh, na'am, harus yakin. Harus yakin, kita harus yakin semuanya rezeki kita di Nah, barakallahu fikum tentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya. Wa hadhihi fi Lauhul Mahfuz dan ini ada pada Lauhul Mahfuz, di Lauhul Mahfuz. Amma hadhihi Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah kitab yang umum tadi Catatan yang umum itu berada di lauhil mahfud. catatan yang khusus memang Allah taala apa? Na'am barakallahu fikum takdirkan dibawa oleh malaikat yang Allah tugaskan. Paham ya? Namun catatan malaikat itu pun tidak terlepas dari lauhil mahfud. Lauhul mahfud termasuk makhluk yang tidak punah. Makhluk-makhluk yang kekal. Di antaranya ruh sudah kita lewati, kemudian lauhil mahfud. Ada berapa makhluk Ibnu Umar? Ada delapan makhluk, sebutkan. Hafal pantunnya atau enggak? Hafal pantunnya atau enggak? Samaniyatun. Wal arsy wal kursi wa narun jannatun wa ajbun Adallahu wal kalam. Sudah kita lewati ya. Nah ada delapan makhluk yang tidak mengalami kepunahan, maksudnya kekal. Coba diulangi dengan yang lantang jelas, lancar. Lah was khair. Santai aja, teman terus. Enggak usah tegang, tenang aja. Naam, delapan makhluk yang tidak mengalami kepunahan. Ingat-ingat ya. Antum hafal pantunnya atau enggak? Nanti kalau enggak hafal kapan-kapan dihafal ya. Nah, antum masih hafal? Coba sebutkan. Iya, Naam, delapan makhluk yang tidak mengalami kepunahan. Coba sebutkan. Uh, eh, akhdiyat Sebutkan, enggak harus dengan pantun enggak masalah. lahul Mahfud, kolam, Nar. Jannah. Ajbun. Ayo ajbunnya apa? Tulang apa? Tulang rusuh Eh? Tulang ekor terus? roh, Arsh kursi. Maksudnya, ya? Antum bisa nyebutkan ahli? Delapan ini bisa nyebutkan? Belum? La ba'as khair insyaallah. Enggak masalah, yang penting tahu delapan makhluk tersebut adalah makhluk yang kekal. Na'am barakallahu fikum. Ini hanya sekedar mengulang-ulang karena apa? Hayatul ilmi mudzakarah. Hidupnya ilmu itu diulang-ulang, di dimurajaah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Kata beliau, "Amma hadhihi fahiya kitabatun khassatun likulli janin." Adapun ini yang ditulis oleh malaikat ini kitab tulisan khusus untuk setiap janin. Jadi setiap janin sebelum dilahirkan, nah barakallahu fikum dari perut ibunya, naam itu sudah dicatat di dalamnya. Ditugaskan malaikat khusus untuk mencatat apa? Empat perkara. Nah, kita lihat wa hiya manqulatun minal lauhil mahfuz wa laysat kitabatan jadidatan. Ini penting ini. Perlu digaris ini ya, digaris atas ini ya. Nah barakallahu fikum artinya apa? Ini pun catatan yang khusus diambil dari Lauhul Mahfud, bukan catatan yang baru. Ini perlu diperhatikan ini. Jadi jangan terkesan ada tulisan yang lain itu loh ya. Hatta tulisan yang ditugaskan oleh malaikat tadi itu untuk mencatat, itu pun diambil dari Lauhul Mahfud. karena semuanya sudah tercatat di sana. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Pertama kali Allah Taala menciptakan pena, Allah Taala bicara kepada pena tadi, tulislah. Kemudian penanya mengatakan, "Wa ma aktub?" Apa yang harus aku tulis? Uktub mahwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah seluruh perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat. Tercatat semuanya. Nah, barakallahu fikum, sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? Eh, Abah puluh ribu tahun. Nah, barakallahu fikum. Sekarang manggilnya Abu Hamam ya. Eh, jadi lebih istilah lebih syar'i gitu ya, Abu Insya Insyaallah enggak masalah ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Naam. Antum Abu siapa antum? Belum punya Abu. Belum punya kunyah. Ali itu namanya ya. labas. ba'as. Nah, khair insyaallah. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah. Naam tayyib. Kitab yang tertata dalam Lauhul Mahfuz itu enggak bisa berubah-ubah. Enggak bisa diganti kecuali dengan seizin Allah taala. Kalau ada orang yang tanya, misalkan suatu ketika antum sudah bisa ngajar, kemudian orang tanya, "Ustaz, katanya doa itu bisa mengubah takdir katanya." Buktinya orang yang sakit kemudian berdoa dia sembuh. Jadi takdir itu berubah-ubah. Kita katakan bagaimana jawabannya kemarin? Jawabannya memang na barakallahu fikum doa dengan sendirinya tidak bisa mengubah takdir, tapi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Cuman doa itu sebab. Doa itu namanya apa? Sebab takdir yang buruk berubah menjadi takdir yang bagus. Takdir yang buruk itu pun sudah ditakdirkan. Takdir yang bagus pun sudah sudah ditakdirkan. Paham belum? Antum sakit, sudah tercatat dalam lahir mahfud atau belum? Sudah. Kemudian antum berdoa dan sembuh. Nah, sembuhnya itu sudah tercatat dalam Al Mahfud atau belum? Sudah. Paham maksudnya ya? Maksudnya memang mengubah takdir tapi nggak bisa sendirian dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebabnya doa tadi. Kalau antum sakit kan berdoa, Allah masyfini ya Rabb misalkan. Ya Allah, sembuhkanlah aku. Ternyata sembuh. Nah, ini berarti apa? Dari takdir yang satu ke takdir yang satunya. Bukan berarti yang ini kemudian terhapus tidak. Antum sakit itu sudah ditakdirkan, tercatat, gitu loh. Kemudian atau berdoa, sembuh. Nah, sembuhnya ini sudah sudah ditakdirkan dan tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Mahfum insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Qala katsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Diperintahkan untuk mencatat rezekinya, ajalnya, amalannya. Dia orang yang bahagia atau orang sengsara? Empat perkara ini perhatikan baik-baik ini. Diperintahkan untuk mencatat apa tadi? Mencatat rezekinya, Rezeki si fulan itu loh sebelum lahir udah catat. Kok bingung itu? Enggak usah bingung. Paham ya? Antum kerja santai saja sedapatnya. Yang penting barokah dan halal itu aja udah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Bayangkan, sudah tercatat enam rezekinya. Kemudian apa? Tadi ajalnya. Ya, ajalnya kematiannya sudah tercatat juga. Perhatikan baik-baik, tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Nah, dan juga tercatat dalam ketika sudah apa? dalam keadaan masih janin. Dan amalannya eh, amalannya pun juga disuruh nyatat itu. Dia termasuk orang yang sengsara atau orang bahagia. Tercatat semuanya kalau fikum. Jadi nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir antum sekarang belajar masih bujangan, itu nggak perlu bingung. Paham ya? Nanti kalau sudah beristri bagaimana ya? Nanti jangan-jangan kita nggak punya kerjaan, santai saja. Kerjaan tuh banyak kalau orang itu mau gerak. Paham ya? Banyak enggak Ali? Banyak. Oh, kerjaan itu banyak kalau orang itu mau gerak gitu loh. Paham ya? Coba bayangkan seekor burung, burung itu kan punya otak tapi punya akal. Itu ada kerja dia. Paham ya? Kerja apa? Mencari maisha kehidupan, pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong, mencari maisha kehidupan. Pulang sore hari dalam keadaan perut penuh. Bayangkan enggak berpangku tangan, padahal burung ya, burung. Nah, apalagi manusia yang memiliki dua, otak dan akal. Jangan terkalahkan dengan burung. Wah, pokoknya rezeki udah diatur, anak mau berpangku tangan aja lah kalau hidup ya hidup, mati ya mati. Ternyata mati beneran. Karena dia apa? Tidak mencari Aisyah tadi. Jadi orang ketika tawakal memang di syariat tawakal tapi tawakal tanpa sebab itu celaan terhadap syariat. Ingat-ingat ya. lebih bilal asbab qadhun syariah. Tawakal tanpa menjalankan sebab itu celaan terhadap syariat. Kenapa? Karena syariat menyarankan kita tawakal tapi tetap menempuh sebab itu loh ya. Sebab-sebab yang syar'i yang halal. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik jangan sampai keliru memahami. Kita semuanya sudah ditakdirkan, dicatat rezekinya, bukan berarti berpangku tangan. Paham ya? Nah, sekarang nasihat ana kepada segenap ikhwah yang terutama masih bujang, eh, belum terbebani, paham ya? Maksudnya masih fokus belajar, itu enggak usah bingung. Rezeki itu ada insyaallah. Paham ya? Nah, berbeda dengan orang yang mutazawijun, yang sudah menikah itu pun rezeki sudah diatur juga. Paham ya? Nah, dia menikah, punya istri, punya anak satu, punya anak dua, bahkan punya anak sepuluh pun sudah diatur belum? Rezeki ada saja kan? Ada. Semakin banyak anaknya, semakin banyak rezekinya. Pertanyaan enggak? Eh, Abu Hamam, semakin banyak anaknya, semakin banyak rezekinya. Kenapa kok bisa seperti itu, Akh Ahmad? <laughs> Nah, barakallahu fikum karena setiap anak rezekinya sudah diatur juga dan dia pun harus menyantuni menghidupi anak yang banyak. Berarti uangnya banyak gitu loh. Kan yang untuk menghidupi 10 anak misalkan. Yang jelas kita yakin saja barakallahu fikum Allah taala sudah menjanjikan dalam Al-Qur'an Karim, "Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan mereka. Enggak usah takut. Enggak usah takut barakallahu fikum. Rezeki sudah diatur semuanya, tinggal kita menjalankan sebab-sebab yang syar'i atau sebab-sebab yang diperbolehkan. Kita lihat di sini. Fala yakhrujur rizqu an hadhil kitabah. Gak akan keluar rezeki dari catatan ini. Kalau sudah catat itu yang namanya rezeki tetap segitu. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin tanam modal jutaan dia keluarkan, rezekinya cuma sedikit ya itu sudah rezekinya sudah. Disyukuri. Paham ya? Ada juga orang yang santai-santai. Bisa dikatakan enggak enggak punya modal dia, tapi dia kerja santai, tekun, rajin secukupnya disyukuri. Ternyata cukup terus gitu loh. Paham ya? Itu perlu diperhatikan baik-baik. Di antaranya doa yang sangat dianjurkan jangan terlupakan juga adalah apa? Allahumma kfini Allahumma kfini bihalalikan haramik wa aghnini apa? Bifadlika ya amma siwa. Paham ya? Itu doa yang perlu diulang-ulang. Nah, barakallahu fiikum maksudnya apa? Ya Allah, berilah kami kecukupan. Naam kekayaan yang cukup dan berilah kami apa? Na barakallahu fikum, berilah kami kecukupan dari sisimu ya Allah, kemudian berilah kami kecukupan dan tidak membutuhkan dari yang selainmu. Ini menunjukkan bahwasanya nah rezeki kita sudah diatur semuanya barakallahu fikum, enggak perlu bingung. Enggak usah bingung ya. Enggak perlu bingung, insyaallah semuanya dapat. Insyaallah semuanya dapat. Semangat belajarnya barakallahu fikum, terutama masih belum memiliki keluarga istilahnya belum memiliki istri atau anak semangat belajarnya Nah, barakallahu fikum insyaallah taala suatu ketika nanti ketika sudah memiliki pasangan hidup yaitu istri, anak atau yang semisalnya, nah barakallahu fikum sudah tidak kaget lagi. Rezeki sudah diatur, tercatat dalam Lauhil mahfud. Nah, berapa tahun tadi? 50 ribu tahun sebelum Eh, sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi. Berikutnya perhatikan baik-baik di situ, laisa insani illa ma kutibalah. Tidak ada eh, yang didapatkan oleh manusia kecuali yang tercatat untuknya saja. Bayangkan itu. Seperti yang sebutkan nanti banyak enggak orang yang tanam modal ternyata masih bangkrut juga? Banyak. Paham ya? Karena belum tercatat rezekinya. Tapi ada orang yang santai kerjanya ringan, sederhana, tapi hasilnya masya Allah. Paham itu ya? Nah banyak sekali seperti itu ya. Yang jelas apa? Yang jelas harus kita yakin kita sandarkan rezeki yang mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Kita lihat berikutnya. Wala ya'khudhu minal umri fid dunya illa ma kutiba lahu minal umr. Dan seseorang tidak akan mengambil umurnya di dunia ini kecuali yang sudah dicatat, yang sudah ditetapkan untuknya umur yang ada. Dia pengen hidup umur panjang, ternyata baru usia 20 tahun dan meninggal dunia. Karena nggak bisa. Umur itu ada rahasia Allah taala. Perhatikan baik-baik ya, umur adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Paham ya? Terkadang ingin hidup panjang ternyata masih usia muda meninggal dunia. Ada juga yang usianya tua, nah tapi belum meninggal juga. Takdir di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah umur nggak bisa kita prediksi, kita perkirakan dengan perkiraan kita barakallahu fikum. Yang jelas kita meminta agar diberikan umur yang panjang dan baik amalannya. Karena itulah sebaik-baik manusia. Khairun nasi man umuruhu wa hasuna Sebaik-baik manusia orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Wa syarrun nas man umuruhu masanya amalu. Dan sejelek-jelek manusia yang umurnya panjang dan jelek amalannya. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, perlu diperhatikan baik-baik umur di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memprediksikan atau memperkirakan dengan perkiraan kita barakallahu fikum. Wa la ya'malu syai'an min khairin aw syarrin illa bimudzib bimujabi ma kutiba alaih wa huwa muyassarun lahu dan tidaklah seorang itu beramal dengan sesuatu baik itu amalan kebaikan atau amalan kejelekan kecuali sesuatu yang sudah dicatat untuknya gitu loh dan dia memang dipermudah untuk melakukannya fala yakunu syaqiyan aw sa'idan illa bihasabi ma kutiba lahu fil lahil mahfuz wa fi batni ummi perhatikan baik-baik ini maka seseorang tidak akan menjadi sengsara tidak pula menjadi bahagia kecuali sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, yang sudah dicatat di dalam Lauhul mahfud dan yang sudah tercatat di dalam perut ibunya. Jadi catatan tadi ada berapa tadi bawahan? Catatan ada berapa tadi bawahan? Ada dua apa dan apa? Catatan yang umum dan catatan yang khusus. Catatan yang khusus itu diambil dari mana? tetap diambil dari Lauhul mahfud. Kalau catatan yang umum yang ada di dalam Lauhul mahfud tidak akan berubah, tidak akan diganti kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azza wa zakumullah. Nah, kita lihat berikutnya, perhatikan baik-baik. Hadza qalamul qada'i wal qadar. Inilah pena ketetapan dan takdir. Jadi takdir itu sirullahi jalla wa rahasia Allah Subhanahu wa taala. Antum sekarang kelihatannya tenang, belajar, suatu ketika ditakdirkan menjadi apa? Nah, barakallahu fikum dai dan bisa mengajar. Nah, bukan berarti apa? Bukan berarti sebelumnya antum enggak berjuang. Paham ya? Antum kan berjuang, berkorban, mencari ilmu. Tujuannya apa? Raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Mengangkat kebodohan dari diri pribadi baru orang lain. Nah, barakallahu fikum perlu diperhatikan baik-baik ya. Nah, Jadi orang itu ketika antum perhatikan kok ini bisa ngajar ya kok udah bisa ngajar, bisa hafal Al-Qur'an, itu butuh perjuangan. Gak mungkin dia dilahirkan langsung hafal Al-Qur'an. Amnya dilahirkan kemudian langsung bisa ngajar. Semuanya proses barakallahu fikum, butuh perjuangan dan pengorbanan dan kesabaran serta keyakinan. Dua kunci yang tidak terluputkan, jangan sampai lupa, yakin dan sabar. Mencari ilmu itu sabar dan yakin. Nah, barakallahu fikum, sabar terhadap halangan rintangan yang ada dalam mencari ilmu Terkadang lapar sedikit nggak masalah, tapi masih makan juga. Paham tentunya? Nah, barakallahu fikum sabar. Sabar barakallahu fikum karena kesabaran itu dibalik kesabaran manis atau enggak? Manis. Eh, sebagaimana ungkapan seorang penyair apa ungkapannya antum? Masya Allah tamam. Artinya apa? Kesabaran itu pahit rasanya sebagaimana namanya. Tapi hasilnya lebih manis daripada madu. Bayangkan itu. Sabar. Nah, dilarang ini ya, sabar. Masih makan soalnya. Posisinya antum itu masih makan, walaupun lapar pun masih makan. Coba bayangkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dzurwah. Kalau kita lihat itu dzurwah, panutan dan juga teladan. Beliau hingga kelaparan ketika menutup ilmu, mencari ilmu di hadapan Rasulullah hingga beliau guling-guling itu. Paham ya? Guling-guling di tanah kemudian ya abahir abika junun. Wahai Abu Hurairah, kamu itu gila atau bagaimana? Punya penyakit gila atau bagaimana? Karena lapar barakallahu fikum. Antum pernah kayak gini enggak? Enggak pernah antum gunung-gunung ke tanah itu enggak pernah. Laparnya paling-paling Ustaz ini kok kayak gini ya. Paling-paling gitu aja. Paham ya? Sabar barakallahu fikum. Kunci yang pertama sabar. Yang kedua yakin. Yakin ya, yakin bahwasanya ilmu itu insya Allah akan sampai pada antum ketika antum bersungguh-sungguh dan ikhlas di dalam mencarinya. Karena dua perkara ini as-sabr wal yakin tunalu imamatu fid Kesabaran dan keyakinan orang itu akan bisa meraih kepemimpinan dalam masalah agama, menjadi teladan, menjadi tauladan panutan. Kuncinya apa? Sabar dan yakin tadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Antum as wal yakin, kesabaran dan keyakinan kunci kesuksesan. Seseorang menjadi pemimpin dalam masalah agama, nah barakallahu fikum Naam kuncinya sabar meyakin. Sebagai Sebagaimana firman Allah Taala Wah itu menjaga perbatasan itu. Itu adanya sabar meyakinnya mana? Ada satu ayat nas khusus sering kita ucapkan, na barakallahu fikum. Apa itu sama? Antum? Hasan? Lupa juga. Antum? Antum? Mana yakinnya? Itu sholat Antum? Ya, antum sudah bismillah. Naam. Ayo, surat apa itu? Surat Sajadah ya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Nah, nanti cek sendiri ayatnya ayat berapa, surat As-Sajdah kunci keberhasilan kesuksesan dalam mencari ilmu dua tadi, sabar dan yakin. Orang mencari ilmu kok nggak sabar, baru dua bulan, tiga bulan pengen pulang, itu nggak dapat apa-apa. Paham ya? Dapatnya baru zaitun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu zaitan belum dapat dia. Jadi perlu kesabaran barakallahu fikum belajar itu proses. Belajar itu proses bertahap sedikit demi sedikit, lama-lama pun insyaallah menjadi bukit insyaallah. Yang jelas butuh proses tadi itu. Karena apa? Karena Perhatikan baik-baik ayatnya tadi. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dua ini. Dan kami jadikan di antara mereka para a'immah, para imam dalam masalah agama, panutan, teladan manakala mereka bersabar dan yakin dengan ayat-ayat kami. Dua kunci tadi apa tadi? Nam sabar dan yakin. Dalilnya tadi bisa antum teliti sendiri cek dalam surat sajadah dihafalkan. Sudah hafal antum kan? Sudah hafal kan? Ayo na'am la bas. Insyaallah tinggal apa latihan mengeluarkan baik eh, istikhraj, mengeluarkan dari perut dalil itu penting. Dengan apa belajar usul di antaranya na'am barakallahu fikum la bas. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik dua kunci kesuksesan dalam mencari ilmu apa tadi? Tolha sabar dan yakin. Eh, harus yakin, sabar terkadang dihukum sabar, paham ya? Terkadang pusat sabar, nggak masalah, santai aja olahraga. Paham ya? Yang jelas itu semuanya demi kebaikan kita semuanya barakallahu fikum. Naam, jangan sampai kita patah semangat terus berjuang, maju ke depan nggak perlu mundur lagi barakallahu fikum. Yang jelas selama yang kita pelajari adalah, adalah ilmu Al-Qur'an sunnah, tidak perlu khawatir lagi. Ilmu Al-Qur'an was sunnah. Naam, sabar ya Ali ya. E, sabar barakallahu fikum. Naam. Karena yang namanya ilmu seperti itu, innamal ilmu na'am bita'allum. Ilmu itu dipelajari. Ilmu itu dipelajari. Berikutnya, hadza qalamul qada' wal qadar yajri 'alal ibad. Ini adalah pena catatan, catatan ketetapan dan takdir yang berjalan na'am barakallahu fikum pada seluruh hamba-hambanya. Wallahu jalla wa 'ala qaddara likulli ahadin minasy syaqawa was sa'adah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan setiap orang Naam dia termasuk orang yang sengsara atau yang bahagia. Mayakunul 'abdu sababan fi. Naam barakallahu fikum menakdirkan apa? Sesuatu yang seorang hamba bisa menjadi sebab untuk menjadi orang yang bahagia atau orang sengsara tadi. Jadi semua sudah tercatat ya. Jalan menuju kesengsaraan ada. Jalan menuju kebahagiaan itu juga ada. Cuman dia milih yang mana? Paham ya? Ini menunjukkan hamba itu punya pilihan. Hamba itu punya apa? Pilihan. Kalau dia memilih untuk yang selamat, yang bahagia, nanti pun apa? jalan-jalan menuju kebahagiaan ada. Kita lihat berikutnya. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum fa in fa'ala al-khaira yassarahu Allahu lil khair wa in fa'ala asy-syarra yassarahu lil syarr. Maka jika seseorang melakukan sebuah kebaikan, perhatikan baik-baik, niscaya Allah Taala akan mudahkan bagi dia untuk menempuh kebaikan. Dan jika dia melakukan kejelekan, Allah Ta'ala pun akan memudahkan bagi dia menuju kepada kejelekan. Qala Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Maka adapun orang yang suka memberi dan bertakwa kepada Allah dan membenarkan keberadaan surga Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra. Niscaya Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia menuju perkara-perkara yang mudah Nah, perlu diperhatikan baik-baik ini. Fal qadaru min indillah. Takdir itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wasababu min indil abdi. Sebab itu datang dari hamba. Tapi semuanya Allah Taala yang menetapkan itu ya. Sebab sudah ada. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Cuman kita menempuh eh, menempuh jalan atau sebab itu jangan keliru. Paham ya? Jangan sampai keliru. Naam. Kita lihat berikutnya, qala wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang yang pelit, ya, tidak suka memberi, nah barakallahu fikum dan merasa cukup, tidak butuh dari pemberian Allah Subhanahu wa taala dan dia mendustakan keberadaan surga, niscaya Allah taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju kesengsaraan. Sumber kesengsaraan adalah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita enggak pernah zikir, enggak pernah ingat, itu hati-hati. Nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Walaupun kita di dunia bisa melihat, eh, dengan jelas terang jarak jauh pun bisa tapi nanti di akhirat ketika dia nggak pernah zikir nggak pernah ingat kepada Allah Taala di dunianya nanti dibangkitkan dalam keadaan buta dibangkitkan dalam keadaan apa buta karena orang tersebut apa nggak mengingat Allah Taala nggak berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala zikir pagi dan petang nggak pernah baca sebelum tidur pun nggak baca doanya diingat-ingat barakallahu fikum sebelum tidur ada doanya bangun tidur juga ada doanya Eh, dihafalkan banyak doa-doa seperti itu. Enggak perlu disebutkan satu persatu, harus dihafal dari kami kan enggak perlu. Ada buku-bukunya. Nah, mengenai apa? Zikir pagi dan petang. Dibaca barakallahu fikum. Karena apa? Memperbanyak zikir itu sumber ketenangan hati. Antum itu walaupun enggak punya uang, banyak zikir tenang sudah. Paham ya? Percaya enggak, Sob? Percaya. Enggak dikirim pun enggak masalah, tapi zikir terus. Paham ya? Insyaallah tenang. Nah, barakallahu fikum. Kalau enggak percaya buktikan saja sudah. Intinya apa? Enggak usah khawatir. Kalau banyak berzikir tenang hatinya itu. Karena zikir itu termasuk apa? Sifatnya orang-orang mukminin. Sebagaimana firman Allah Taala, Naam, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang beriman yang hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah bayangkan bukan hartanya barakallahu fikum banyak uang itu belum tentu dia tenang karena dia bingung uang taruh mana ini uangnya sudah satu gudang paham ya di belakang udah penuh taruh mana lagi sudah paham ya bingung dia tapi kalau orang santai tenang uang pun ada tapi sedikit paham ya banyak berzikir bersyukur insyaallah tenang kalau enggak percaya buktikan saja sudah paham ya buktikan saja ya banyak berzikir insyaallah tenang ala bizikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah taala hati itu tenang, bayangkan. Ini dari Allah taala ya, hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu akan tenang, bukan karena banyak hartanya, bukan karena tinggi kedudukannya, gelarnya, jabatannya bukan, tapi zikirnya barakallahu fikum. Ingat kepada Allah taala. Setelah surat wajib ingat-ingat zikirnya jangan jangan apa bas-basah. Ya, bas-basah zikirnya Paham ya? Zikir santai aja, enggak usah enggak usah cepat-cepat enggak ada yang ngejar antum. Paham ya? Zikir sana subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau subhanallah, subhanallah, subhanallah. Santai aja. Mau kemana? Paham ya? Nah, mau juga cepat bukan baca apa dia? Paham ya? Belum tentu dia bacanya sesuai dengan yang dianjurkan. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Yang berlalu-berlalu yang berikutnya insyaallah taala lebih maju dan juga bermutu Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya pikirnya santai aja, tenang aja. Insyaallah ya Ihsan ya. Ya barakallahu fikum. Jangan menggunakan bas-basah. Asy-Syaikh Al-Albani rahimatullah alaih pernah suatu ketika ditanya, "Nah barakallahu fikum" oleh salah seorang penanya mengenai zikir yang tepat bagaimana? Beliau mengatakan zikir dengan hudu was sakinah, tenang. Jangan seperti zikirnya orang awam kata beliau, yang mereka mengandalkan bas-basah. Bas-basah itu teman, kedengarannya enggak tahu baca apa dia. Paham ya? Ininya bersuara tapi enggak jelas. Paham ya? Tapi bagaimana? Pelan sampai aja. Begitu, pelan-pelan aja. Enggak ada yang ngejar insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum semangat dalam berpikir. Karena sebagaimana kami sebutkan tadi, orang yang enggak pernah berpikir, enggak pernah ingat Allah taala nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan apa? Buta matanya. Walaupun di dunia dia apa? Bisa melihat, yaitu firman Allah taala Itu sebabnya. Butanya mana? Anu apanya? Tidak dikirnya mana? Sebelum itu ada ayatnya intinya juga. Awanam? Antum? Antum? Antum? <laughs> itu jelas. Anda pengennya inti dari intinya itu ya, mulai dari dia berpaling dari zikir, berpaling dari mengingat Allah kemudian tiba-tiba dibangkitkan dalam keadaan buta dia. Apa? Ahsan. sebutkan dulu. Na'am barakallahu fikum hati-hati ini ayatnya ini hati-hati ya dalam surat Toha Ya ya. Surat Toha ya. Bisa sendiri nanti barakallahu fikum. Allah taala menyatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, enggak pernah zikir sama sekali, hati-hati itu. Dia akan mengalami kehidupan yang sengsara, sempit kehidupannya itu. Sudah punya uang banyak sempit dia, bingung. Paham ya? Karena enggak pernah ingat Allah taala, enggak pernah berzikir. Nah, barakallahu fikum. Karena zikir itu banyak sekali tempatnya barakallahu fikum. Enggak harus antum di masjid kemudian dikir enggak harus. Di perjalanan bisa dikir ya kan? Nyopir sambil dikir enggak masalah. Paham ya? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Enggak masalah. dikir itu tempatnya banyak sekali. Nah, barakallahu fikum yang jelas apa? Yang jelas jangan sampai kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan bayangkan apa ancamannya tadi? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma dan kami akan bangkitkan orang tersebut nanti hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira? Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu di dunia bisa melihat? Nah, kemudian apa? Allah Taala menyatakan apa? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Seperti itulah dulu ketika datang ayat-ayat kami di dunianya kamu malah melupakannya. Pada hari ini kalian pun aku tinggalkan. Paham ya? Bukan kami lupakan ya, kami tinggalkan karena Allah taala dibersihkan dari sifat lupa. Allah taala itu enggak lupa. Paham ya? Jadi kalau antum jumpai nisyan dalam Al-Qur'an, Allah taala kok meninggalkan? Allah taala kok misalnya melupakan itu bukan melupakan. Karena yang namanya an-nisyan ada memiliki dua makna. Ingat-ingat ya. An-nisyan dalam bahasa Arab memiliki dua makna. An-nisyan yang maknanya dhuhulul akal, hilangnya akal, lupa itu untuk manusia. Tapi untuk Allah Taala wa kadzalikal yauma dan begitu pula lah pada hari ini kalian aku lupakan bukan itu, aku tinggalkan. Nah, nisan yang kedua maknanya atar ditinggalkan. Jadi inilah yang makna nisyan yang tepat. Jadi Allah Taala tidak disifati dengan sifat lupa. Paham ya? Tapi meninggalkan na'am, meninggalkan orang-orang yang berhak untuk ditinggalkan. Maksud salah? Eh, Ayo na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Kita lihat dikit lagi. Fayakunul 'abdu sababan fi syaqaihi aw sa'adatihi bihasabi a'malihi wa maqasidih. Maka seorang hamba menjadikan sebab dia sengsara atau bahagia sesuai dengan amalan-amalan yang dilakukan dan sesuai dengan tujuan-tujuan yang dia niatkan ketika beramal. Wallahu taala yuqaddiru 'alal 'abdi bihasabi ma yaf'aluhu al-'abdu wa ma yaqsiduhu. Dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk hambanya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh hamba tersebut dan apa yang dia nah, niatkan barakallahu fikum sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung dengan niat dan tujuannya. Nasallahu alaihi wasallam wa ta'ala fi dunya wal akhirah wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin